الفاتحة بالنعمة فتو المنو والرسوح وصلاح الروح وتود والنسوح لأرواح والدين لكم واتنا واتكم وات المسلمين ثم إلى أرواح أولياء هذا البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبر الله فيه سابقا ولاحقا خصوصا الحبيب محمد بن عبد الله هدانا الله يتغشى الوافر وبركاتهم وأسرار وأنوارهما إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبنا في الدار آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي رواه الترمذي sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahibbullah Cintailah Allah subhanahu wa ta'ala Lima yaghdukum bihi karena apa yang memberikan atau menganugerahkan melimpahkan kepada kamu sekalian bihi dengannya itu ma min ni'amih daripada nikmat-nikmatnya Allah wa ahibbuni dan cintailah aku Nabi Muhammad maksudnya lihubbillah karena sebab cinta Allah wa ahibbu ahla baiti dan cintailah ahli baitku kata Nabi lihubbi karena sebab cinta kepada aku cinta yang berurutan kalau nggak dicintai satu berarti nggak dicintai yang lainnya. Ujung-ujungnya puncaknya adalah cinta kepada Allah. Kenapa cinta kepada Allah? Apa yang bukan dari Allah, saudara? Ujung rambut sampai ujung kaki ada enggak yang bukan dari Allah. Semua dari Allah bisa melihat karena dikasih mata oleh Allah. Bisa mendengar karena dikasih telinga oleh Allah. Bisa berbicara karena dikasih mulut oleh Allah. Bisa mencium karena dikasih hidung oleh Allah belum lagi bisa jalan karena dikasih kaki semua wa ma bikum min ni'matin minallah semua kenikmatan yang ada pada diri kamu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala enggak ada dari yang lain yang kamu lihat semuanya makhluk Allah yang kamu injak semuanya buminya Allah. Yang menerangi kamu adalah mataharinya Allah. Yang kamu hirup udaranya Allah. Yang kamu minum airnya Allah. Yang kamu makan rizkinya Allah. Mau cinta sama Allah? ahibbullah cintailah Allah lima yagdukum bihi min ni'ami karena apa yang Allah anugerahkan limpahkan kepada kamu daripada nikmat-nikmatnya Allah kalau kamu dikasih duit 100 juta sama orang insya Allah kamu sebut terus Sambil kaya wong edan. Ustaz Taufik, Masya Allah. 100 juta Ustaz Taufik, Masya Allah. 100 juta. sampel temenan. Nah, yang Allah berikan kepada kamu itu lebih daripada itu. Kok nggak pernah nyebut? Kok nggak pernah nyebut? Kok yang disebut yang lainnya? Segala puji bagi Allah yang memberikan makanan ini kepada kami. Min ghairi haulin minni wala quwwah dengan tanpa ada daya, dengan tanpa ada kekuatan. Ya Allah, dikasih makan nasi walaupun saya enggak macul. Anda bisa bayangkan kalau setiap Anda makan nasi harus macul dulu. Ya Allah, dikasih makan ikan laut walaupun saya enggak mancing. Anda bisa bayangkan kalau setiap makan ikan laut harus pergi ke tengah lautan. Ya Allah, dikasih makan duren, walaupun saya nggak pernah nyirami tanduran duren. Anda bisa bayangkan setiap makan duren Anda harus nyiram dulu berapa puluh tahun itu nyiramnya. Alhamdulillah Syukur sama Allah yang memberi makanan ini walaupun nggak pakai kita bekerja, walaupun nggak pakai kita macul, walaupun nggak pakai kita pergi ke lautan. Kan begitu. Minum air, tanggung bisa ngelaku. Alhamdulillah ladzi saqana wa arwana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi minum air aku dan buat seger. Waja'alahu adban furata, dijadikan airnya tawar. Nanti bisa bayangkan kalau semua air itu asin. Setiap kamu minum tambah ngelak. Enggak soro-soro keluarnya air, subhanallah. Digali 2 meter udah keluar air 3 meter bagus keluarnya Keluar sendiri lagi Pernah ndak kira-kira Air naik ke atas Nih Ambil air satu cingkir Ke bawah nggak ada ke atas Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Gampang untuk kamu dikeluarkan ke atas. Dari bawah bumi keluar ke ah, ke atas. Bisa dibayangkan setiap mau minum Anda harus gali 3 meter, tidak kesel. Kenapa airnya tidak mau ke atas misalnya? Bung, memang air itu turun ke bawah kok tidak pernah ke atas. Ada air terjun, tidak ada air nggak mumbul di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas supaya kamu semuanya tidak susah payah. Alhamdulillah. Kan begitu syukur sama Allah. Diombe banyune glegeken tok. tak Ahibbullah cintailah Allah lima yaghdukum bihi min ni'amih karena apa yang Allah anugerahkan terhadap kamu daripada nikmat-nikmatnya alhamdulillah mudah iya sudah terus cinta kepada nabi lihubbi lihubbillah itu karena bukti cintanya kamu terhadap Allah. Kenapa? Karena kalau kamu cinta kepada Allah, nggak cinta kepada Nabi, Allah nggak cinta sama kamu. Masalahnya Nabi itu adalah dicintai oleh Allah, diangkat jadi Habibullah. Saya cinta cinta sama sampean Habib Taufik, tapi aku benci ambek anake sampean, tak kampleng kon. Nah kalau cinta sama aku ya harus cinta sama anakku. Kenapa? dong saya cinta sama anakku. Saya cinta kepada sampean Habib Taufik, tapi saya benci sama pondoknya. Mulia kan? Ya harus cinta sama pondokku. Kenapa? Saya cinta sama anak saya, saya cinta dengan pondok saya. Kalau kamu cinta kepada Allah, ya harus cinta kepada Muhammad Rasulullah. Kenapa? Allah itu cinta dengan Muhammad Rasulullah. Yang enggak cinta dengan Nabi enggak dicintai sama Allah, dibenci oleh Allah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syarat cinta kepadanya harus lewat Nabi Muhammad, harus mengikuti Nabi Muhammad, harus manut dan taat kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah Katakan, jika kamu cinta kepada Allah, maka kamu harus ikut Muhammad Rasulullah. Baru Allah membalas cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Ah. Cinta kepada Nabi. Gimana buktinya cinta sama Nabi? Saya cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Buktinya apa? Harus cinta kepada keluarganya nah Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Macam-macam. Yang berpendapat secara umum keluarganya Nabi yang tinggal bersama Nabi itu sudah pasti itu. Siapa? Putra-putrinya, cucunya, istri-istrinya, paman-pamannya, keluarganya Nabi itu wajib dicintai. Cinta sama Nabi, tapi benci sama istrinya. Kamu tidak cinta dengan Nabi cinta kepada Nabi, tapi benci Siti Fatimah, kamu enggak cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, benci Sina Hasan, Sina Hussein, Sina Ali, kamu enggak cinta kepada Nabi. Bukti cinta kepada Nabi harus cinta kepada mereka semuanya karena mereka adalah ahli baitin Nabi. Mereka adalah keluarganya nah istrinya Nabi dibenci lah padha yang benci dengan Nabi itu Enggak oh, omes aku mbek bojone yo enggak omes ya kok jadi no. Ada lagi yang menyatakan Ahlul Bait itu adalah semua turunan Nabi. Semua yang diharamkan menerima zakat. Siapa mereka? Ya alun nabi. Yang dimaksud alun nabi. turunan nabi. Al-mu'minuna min bani Hashim wa bani Muttalib. Semua orang yang beriman daripada turunan Bani Hashim dan bani Muttalib. Wajib dicintai. Nah, sampai kan kalau nggak cinta ahlil bait, ya nggak cinta Nabi namanya itu. Enggak, saya cinta Nabi, tapi aku nggak ya seneng sama turunannya ahlil bait, ya termasuk habaib. Ya nggak cinta sama Nabi. Cinta kepada mereka, bukti cinta kepada nah, Nabi. Udah. Loh, sekarang cinta itu gimana? Cinta itu gimana? Lah, cinta itu bukan berarti segala-galanya kamu berikan kepada dia. Ya tergantunglah cinta itu. Tergantung cinta itu. Memang cinta itu ono sing separuh, ono sing telung perapat, ada yang seperapat kan gitu. Ada yang 100% cinta dari itu. cinta itu mau dikasihkan semuanya enggak kamu mampunya seberapa lo berarti duitnya dikasihkan lo siapa cinta itu bukan berarti duit semuanya diberikan enggak kan kayak duit itu cinta sampean apakah cinta itu berarti nyium tangan nggak nyium tangan bisa cinta Terus gimana cinta itu? Urusan hati, jangan benci. Lawang yang jadi turunan Nabi itu bukan karena usaha, Pak. Itu sudah takdirnya Allah. Lah kok dibenci kok apa urusannya? Tuh, apa itu? Cucunya Nabi, cucu PT itu. Loh, ada ngomong gitu. Lah, apa urusannya kamu benci sama dia? Enggak salah kok sama kamu. Dia jadi turunan Nabi itu karena takdirnya Allah. Kenapa kalau jadi turunan Nabi? Hormatnya luar biasa kamu dengan turunannya raja. Kau nampung tangani turunannya raja. Kamu rangkul turunan raja. Padahal tetesannya dari mana? Bedaro kamu. Belum tentu raja itu adalah orang yang soleh, mungkin orang yang boleh. Oh kamu hormati. Kenapa kalau turunnya Nabi kok gerget-gerget kon raimu? Kok benci kamu? Apa urusannya? Seharusnya kamu hargai. Alhamdulillah. Nabi punya turunan, seneng kamu. Nih, turunnya Rasulullah kelihatan wali songo turunannya Nabi nanti ini holnya Habib Alwi ke penakung turunannya Nabi seneng Alhamdulillah turunannya Rasulullah seneng cinta cinta itu akan bertalian menjadi sebab cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah menjadi sebab cinta kepada Allah oh, oh turunannya Nabi <laughs> turunannya Nabi terus apa? apa? inilah Berarti ada kebencian. Kebencian itu akhirnya benci kepada Nabi. Kalau kayak ini kau sebayang. Nah itu banyak ada yang mabuk itu, ada yang teler, ya itu yang teler, yang tidak teler lebih banyak. Saya kamu baca rotipnya turunnya Nabi. Apa enggak kamu sebut yang teler kamu hitung? Yang bukan turunannya Nabi teler, ya lu yake. Itu yang menipu, yang enggak menipu lebih banyak. Karena itu enggak boleh kalau ngelihat dengan mat, kacamata negatif. Akhirnya cili nikah kabeh. Negatif. itu aku. oh boy Coret-coret tulisan cuma matamu sing enggak yang rusak Kenapa negatif matanya? Tulisan bukan coret-coret itu, Mas. Motomu Prasono operasi. Woi, apa ibu LKP ibu dan niki. Motomu sing rusak. Operasi mata kamu. Kenapa? Penuh dengan kebencian mata kamu. Terus sikap kita gimana? Apakah kita biarkan kalau mereka salah? Ojo, nggak cinta namanya. Kalau kelihatan ada Habib mabuk, kalau ada kelihatan ada Habib rusak, jangan dibiarkan rusak. Mabuk baby ya, nggak punya duit ya. Ini buat beli homer. Cinta, bukan cinta goblok. mau cinta usahakan dia sadar lah itu cinta nih tak ceritakan ada seorang sultan bukan dari golongan habaib sultan dari golongan al-kathiri apa sultan itu walaupun bukan raja sebut sultan ya apa pemimpin daerah pemimpin pemerintahan dia orangnya soleh. Saat itu masa keemasan para habaib ulama semuanya saat itu. Imam masjid yang mimpin majelis semuanya dari golongan habaib. Lah pemimpin pemerintahan dari golongan Al-Kathiri ini ngelihat ada satu turunan mereka minuman, gitu. jagongan duduk-duduk di jalan loh kok model ini orang diambil ditangkap masukkan ke penjara marah apa salah aku apa salah aku, salahnya kamu jadi Habib gak alim salahnya kamu jadi Habib gak ada di masjid Loh, urusan pribadi saya ini urusan pemerintahan saya lah apa maunya kamu Sultan? Maunya kamu apa? Maunya saya, kamu harus belajar. Kamu harus aktif di majelis-majelis. Kamu tidak boleh jagongan seperti orang di pasar itu. Kamu tidak boleh malas. Akhirnya udah sampai kesepakatan keluar dari penjara dengan catatan harus aktif di majelis-majelis, harus belajar giat. Kalau tidak ditangkap lagi. Wah, dikontrol. Ada yang awal, ada yang kontrol Akhirnya subhanallah terbuka hatinya, giat beneran belajar. Aktif terus dalam majelis. Sampai jadi ulama besar. Sampai si Habib ini kalau mau ngajar apa Fatihahnya belum kepada datuk, datuknya Fatihah dulu kepada Sultan Al-Kathiri ini. Ditanya, eh kenapa kamu enggak Fatihah dulu kepada datuk-datuk kamu? Kok sama Sultan Al-Kathiri ini? Ya, kata dia. Aku ini bisa kenal datukku karena berkat dan jasa Sultan ini. Itu cinta. Jadi cinta itu bukan berarti mendukung jeleknya. Tapi diusahakan untuk berubah. Karena cinta. Cuma nggak boleh dibenci. Tak kasih gambaran. Tangan sampean kena tembelek. Tangan sampean kena kotoran Apakah karena ada kotorannya kon potong tangannya sampean? Waduh jijik aku tol. Jangan. Caranya gimana? Siram dengan air pelan-pelan, dipampi bersih, dikasih sa apa e, sabun sampai bersih, dikasih minyak wangi sampai wangi, begitu. Ya begitulah kamu merawat. Kalau ada yang nggak benar, Gimana caranya? Dinasehati, diarahkan, sampai betul-betul jadi orang soleh. Bagus kalau model begitu. Boten Habib, takut saya Habib, tidak berani. Kan tidak berani sama dia, berani sama Habib Taufik. Ya, harus katanya Habib Taufik tidak boleh itu ayo wis ngono aja tidak bisa ngomong Sampai harus sholat dulu. Kalau sholat insya Allah saya siap. Loh kan enak kalau begitu. Artinya Anda juga mengkondisikan untuk mereka jadi orang so soleh. Itu seperti sultan tadi itu. Gara-gara kamu akhirnya dia jadi ulama besar. Gara-gara kamu akhirnya dia menjadi orang yang soleh, orang yang baik. cinta itu tidak identik dengan banyak memberi. Tapi cinta itu adalah berusaha untuk menjadikan dia orang yang sukses, orang yang berhasil. Begitu. Nah kalau seperti begini cinta Pak, ada pengajian sampai hadir. Cinta itu namanya. Itu adalah cinta ah, cintalah kepada ahlul bait untuk sebagai bukti cintanya kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam